Qala al-muallif rahimahullahu taala kita kembali ke poin biar nyambung wa kullu ma jaa wa kullu ma jaa fil Quran setiap yang datang dari Al-Quran berupa nas yang menafikan atau menetapkan nama sifat Allah itu maksudnya au sahha anil mustafa alaihi salam atau hadis-hadis yang sahih baik itu menafikan seperti innallaha la yamallu Allah itu tidak bosan hatta tamallu sampai kamu sendiri yang bosan ini penafian atau menetapkan innallaha yanzilu ila sama'id dunya min sifatir rahman dari sifat-sifat ar-rahman wajib al-imanu bihi wajib mengimaninya wa talaqqihi dan menerima bitaslimi wal qabul dan ini adalah sifat utama seorang mukmin yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri minallahi ar-risalah datangnya dari Allah itu risalah wa 'alar rasuli al-balagh kewajiban rasul menyampaikan wa 'alaina at-taslim wajib bagi kita pasrah makanya agama itu hanya butuh satu sikap pasrah tidak menggagas tidak berinovasi tetapi pasrah. Meski ada ruang istihad, istihad penalaran itu dalam rangka untuk penguatan kebenaran, bukan keluar apalagi mendistorsi. Tidak. Jadi hadirin sekalian, istihad itu fungsinya adalah penguatan terhadap imma keilmuan suatu keislaman atau praktik keislaman. Contoh, membayar zakat fitrah, memakai kurma. Kemudian ada istihad dari para ulama dengan kias. Artinya setelah dianalisa ilahnya alasannya di sini bukan kurmanya, bukan gandumnya, tapi makan pokoknya. Sehingga di sini dibolehkan mengeluarkan zakat dengan makanan pokok lokal masing-masing daerah. Sehingga di sini terjadi penguatan untuk mengamalkan zakat fitrah. Jadi beda dengan inovasi bid'ah, pendistorsian, pelemahan, Makanya betul kata Hasan ibnu Atiyah, tidaklah ada satu bid'ah yang muncul melainkan sunnah dan akan mati. Ya, mati. Eh, dan bid'ah itu pasti mematikan sunnah. Di mana saja tidak mencoba-coba untuk ta'arrud yaitu campur tangan Untuk kalau kita menggunakan bahasa sekarang itu intervensi jadi kita tidak boleh melakukan intervensi terhadap apa yang datang dari Al-Quran apa yang datang dari sunnah birrat Entah bentuknya intervensi itu dengan penolakan. Membuat argumen-argumen untuk menolak. Di antaranya adalah ta'til. Dengan argumen kalau kita tetapkan Allah itu punya wajah. Berarti sama dong dengan manusia. Ini namanya argumen untuk rot. Ta'til. Jadi in, ini termasuk intervensi rupa ta'til. Wa ta'wil. Ya. Tolong dicamkan takwil di dalam arti yang benar itu adalah hakikatul makna hakikat makna yaulul lafdu ilaihi yang terkandung di dalam lafaz itu takwil jadi menyingkap makna yang terkandung di dalam lafad yang sepadan dengan tafsir. Tetapi kalau takwil menurut Jahmiyah itu adalah sorful lafdi an dhahiri. Ya. Jadi memalingkan lafad dari zahirnya. Contoh istiwa dipalingkan menjadi istaula. Yanzilu Rabbuna. Yanzil dipalingkan kepada yanzilu rahmatu Rabbina. Rabb. Jadi jadi kalimat al-wajh dipalingkan kepada rahmat, nikmat. Jadi wajah ini sudah tidak ada lagi makna lafaz yang me memberikan suatu ungkapan makna ditinggalkan sarful labdi an memalingkan lafaz dari dohirnya itu takwil menurut Jahmiyah Baik kita lanjutkan Petesbi menyerupakan cuman kalau tasbih itu menyerupakan tidak dari seluruh sisi kalau bahasa kita itu mirip. Contoh, wajah fulan seperti rembulan. Ini tasbih. Dan di sini tidak ada keserupaan dari seluruh sisi, nggak mungkin. Tetapi kalau tamsil itu persis. Ya, contoh wajah Allah seperti wajah fulan. Ini tamsil. Dan dua-duanya adalah haram dan bisa melahirkan kekufuran di dalam Islam. Wama أشكل من ذلك yang muskil dari nas-nas tersebut wajib itsbatuhu lafdha artinya lafat-lafat yang maknanya muskil kita tetapkan lafatnya saja adapun Maknanya kita serahkan kepada Allah. Contoh alif lam mim kita tetapkan lafadznya. Tentang maksud lafat itu apa kandungannya kita serahkan kepada Allah. Ini namanya wajib isbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrudi li ma'na. ونرد ilmuhu إلى قائله إلى قائله kita kembali kita kembalikan ilmu yang sebenarnya kepada yang berfirman yaitu Allah wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi kita jadikan uhdahnya yaitu janji bahwa penukilan itu benar ittiba'an li tariqir rasikhin mengikuti cara orang-orang atau ulama-ulama yang rasikhin fil ilmi alladzina asnallahu alaihim yang Allah puji fi kitabihil mubin di dalam kitabnya yang mubin biqaulihi ta'ala dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina ini maknanya taslim perlu diketahui seorang ulama belum bisa mendapatkan gelar rasikhun kecuali setelah memenuhi empat syarat atau empat kriteria seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya kriteria yang pertama memiliki ketakwaan sebagai alat hubungan dia dengan Allah takwa jadi alat utama seorang ulama menjadi rasikhun adalah takwa agar dia itu baik hubungannya dengan Robnya takwa ittaqillaha haitsu ma kunta kemudian yang kedua adalah at sebagai alat untuk membangun hubungan dengan makhluknya jadi kalau ulama rosi, ulama itu bertakwa, kemudian tawadu takwa untuk membangun hubungan dengan Robnya, tawadu untuk membangun hubungan dengan makhluk. Maka ulama tersebut bisa dikatakan rosikhun. Dan yang ketiga, zuhudu, zuhud untuk membangun hubungan dia dengan dunianya. Karena ulama itu kalau tidak memiliki sifat zuhud bahaya. Kenapa? Karena dunia mengitari dia, jabatan mengitari dia, posisi mengitari dia, bahkan wanita mengitari dia. Kalau sekarang harta tahta wanita itu sangat rentan menggoda politikus lebih rentan menggoda ulama. Ya. ya? jangan dikira. Yang hanya rentan fitnah harta tahta wanita itu politikus, pejabat enggak, ulama juga. Makanya di sini dibutuhkan zuhud. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih sadis ketimbang orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengobrolkan agamanya. Itu. Kemudian yang keempat, al-mujahadah. <clears throat> Jadi kriteria ulama ar-rasikhun yang keempat adalah memiliki alat mujahadah agar membangun hubungan baik dengan dirinya. Jadi dengan Allah dibangun dengan takwa dengan sesama makhluk dibangun dengan alat tawadhu dengan siapa dunianya dengan zuhud dan dirinya dengan mujahadah insyaallah ulama tersebut bisa dikatakan al ulama ar-rasikhun dan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina karena ketakwaan itulah dia ketika menghadapi sesuatu yang berbahaya apalagi takut berbicara atas nama Allah tanpa dalil dengan mudah cukup sami'na wa amanna sudah tidak membantah tidak mengeyel tidak cari-cari alasan akal dan logika dengan lewat filsafat sehingga akhirnya tersesat. Tidak. Dan ilmu Al-Quran, terutama tafsir Al-Quran, di dalam masalah tafsirnya terbagi menjadi empat. Ada ayat-ayat yang tidak tahu tafsir yang sebenarnya kecuali Allah. Alif Lam Mim. Gak ada yang tahu hakikat daripada istiwa. Bagaimana yang sebenarnya? Bagaimana sebenarnya wajah Allah? La ya'lamu ta'wilahu illa illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Yang kedua, ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh ulama rasikhun. Ulama-ulama yang ahli istihad Macam seperti Imam Ash-Syafi'i. Macam seperti Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh orang Arab. Ya. Karena itu sangat kaitan erat dengan bahasa. Contoh, orang Arab sendiri tidak semuanya ngerti Umar aja nggak ngerti. Wa fakihatan wa abba. Apa? Buah abba itu apa? Sampai hari ini sudah bahkan sampai hari ini pun banyak orang Arab yang nggak tahu karena apa? Pohonnya sudah punah. Wa fakihatan wa abba. Dan Umar sendiri mengatakan apa ya kira-kira? Sampai akhirnya dipikirkan, akhirnya beliau meng wala ma'na dan juga ini maksudnya dari salian bukan berarti kita menetap menafikan makna. Nah ini saya ingin uh, jelaskan tentang stressing musyabbihah, mu'atilah dan ahli sunnah. Dan akhirnya nanti ahli sunnah selalu umatan wasatoh. Di dalam masalah isbat menetapkan sifat itu ada dua dimensi isbatul makna dan isbatul kaifiyah kalau hanya menetapkan makna menafikan kaifiyah itu ahli sunnah paham mas perhatikan kalau hanya menetapkan makna menafikan kaifiyah itu ahli sunnah tapi kalau menafikan dua-duanya, namanya mu'attilah. Menetapkan dua-duanya, namanya musyabbihah. Aduh. Jadi kalau dia mengatakan, saya nggak tahu maknanya istiwa apa. Saya juga nggak tahu bagaimana istiwanya Allah. Mu'attilah Anda. Tapi kalau saya tahu maknanya istiwa itu apa dan bagaimana istiwanya Allah, Anda musyabbihah. Jadi ketika menetapkan dua-duanya namanya musyabbiha, ketika menafikan dua-duanya namanya mu'attila, ahli sunnah menetapkan makna, menafikan kaifiyah. Tuh. Ini perbedaan antara musyabbiha sama mu'attila. Dan kalau mu'attilah itu didalangi oleh satu jahmiyah, itu yang menafikan nama dan sifat sehingga mereka mengatakan nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran itu semuanya adalah majazi. Nah di sini Mu'tazilah mencoba untuk mereview pendahulunya dengan mengatakan menetapkan makna menafikan kaifiyah. Jadi Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Dan sifat yang ada itu tidak sebenarnya metafor majasi Yang hakiki itu cuman sifat. Ini nama. Itu siapa tadi? Mu'tazilah. Nah, Ash'ariyah menetapkan sebagian nama, sebagian sifat, menafikan sebagian nama, sebagian sifat. Nah, yang mu'addilah e, itu, yang musyabihah hampir kita tidak menemukan sekte tertentu kecuali mereka-mereka di kalangan filsafat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan juga di kalangan Syiah. Ya. Yang Allah itu diperlakukan seperti makhluk. Contoh Syiah Ghurabiyah itu mengatakan Allah itu ternyata nyesel setelah tahu yang patut menjadi nabi itu Ali bukan Muhammad. Jadi ibaratnya Allah itu gini loh Pak. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lebih cocok Ali, kurang ajar. Allah mikir-mikir. Itu Masya Allah si itu. Makanya kelompok yang paling berani melecehkan Allah dan Rasulnya itu Syiah. Yeah. Gitu. Nah, itulah yang disebut di dalam akidah mereka akidatul bada. Bada itu apa? Bada itu artinya muncul setelah kemudian. Yang dulunya tidak ada. Yang dulunya Allah itu nggak ngerti. Kalau yang cocok jadi nabi itu Ali. Setelah kesini semakin ketahuan bahkan setelah meninggal dunia Dipikir-pikir setelah itu yang cocok ternyata Ali itu bada. Dan mereka juga punya akidah roja'ah. Apa itu roja'ah? Roja'ah itu nanti imam-imam 12 nanti menjelang kiamat hidup lagi di kubur, dari kuburannya. Bangkit untuk menghukum pengkhianat wasiat Rasulullah Dan caranya Abu Bakar dihidupkan dari kuburannya. Umar dihidupkan dari kuburannya. Semua pengkhianat itu. Kemudian disalib satu persatu. Setelah itu balik mati lagi. Kan gendeng itu. Akidahnya orang majnun. Hidup mati kayak film karton. Nah itu tem Jerry nggak apa-apa. Dipual sampai cemet <laughs> hidup lagi. Itu karton dan mereka meyakini Ali bin Abi Thalib itu masih hidup di mana e, di langit jadi dan bahkan dia mengatakan kilat senyumnya Ali dan petir itu adalah apa apa namanya peringatan peringatannya Ali bin Abi Thalib jadi kalau cacat wah Ali sedang senyum itu masuk cingkau wahai Ali gitu jadi subhan bukan subhanallah subhana Ali gitu ini oke okay. wa wala naruddu syai'an minha kita kita tidak menolak sedikit pun dari nama dari sifat-sifat yang Allah telah tetapkan yang Rasul telah tetapkan wa na'lam anna ma jaa bihi rasul haqqun dan kita tahu apa saja yang dibawa oleh rasul itu hak wala nurudu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami tidak menolak apa apa saja yang datang dari Rasulullah. Wala nasifullaha kami tidak mensifati Allah bi akthar mimma wasafa fihi nafsahu lebih daripada yang Allah sifati untuk dirinya bila haddin wala ghayatin tanpa had dan ghayah maksudnya apa karena ahli filsafat yang digelar oleh Jahmiyah itu mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia mengatakan Allah itu di atas langit. Kemudian muncul, Allah dibatasi nggak dengan ruangan atas, bawah, kanan, kiri. Tuh, makanya di sini belum bila haddin wala ghayatin. Dan kalau ada yang memaksa bertanya seperti itu, antum tanya yang antum maksud apa dulu? Tadi jangan antum langsung apa? Nyonong. Enggak. Enggak benar lo sesat. Enggak, jangan. Antum tanya dulu yang antum maksudkan Allah dibatasi oleh ruangan atas bawah, depan belakang, kanan kiri itu maksudnya apa? Kalau jawabannya benar sesuai dengan nas, maka kita tetapkan. Kalau menyelisih nas, kita nafikan. Itu. Paham? Karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa naqulu kama qala kita ucapkan seperti Allah ucapkan wa nasibu mimma wasafi nafsahu kita sifatin seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya la nata'adda dzalika kita tidak melampauinya walam yu, walam yablughu wasful wasifin yang tidak akan sampai disifatin oleh para pensifat maksudnya sifat apapun yang telah disifatkan oleh orang-orang yang menyifatinya yang itu pada akhirnya tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak benar walaupun maksudnya baik ya walaupun maksudnya baik ada di antara orang ada yang memberikan sifat sifat Allah yang dia itu menyangka telah berbuat baik kepada Allah ternyata tidak ya apalagi cara mengungkapkannya. Ya. Coba bayangkan Pak, kira-kira nama antum disebut dipermainkan lewat nyanyian itu, kira-kira senang antum? Diulang-ulangi dengan hentakan, ah, ah, ah kan gitu. Dipermainkan, coba. Uh, kalau sekarang ada orang yang punya nama Agus dipermainkan kus kus as kus kus kira-kira gimana? Mangkel nggak? Ini kadang-kadang ada orang yang menyanyikan dengan nama-nama Allah diulang-ulang, dipotong-potong, kayak apa? Permainan. Dan memang permainan. Dan itu adalah haram. Nih. Sama permainan, permainannya kaum sufi ketika dikit la la ilbok la la ilbok itu mempermainkan. Maksudnya apa? Itu. Makanya nu'min bil Qur'ani kullihi. Kita mengimani Al-Quran seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyabihihi. Ini badal kul. Alias kita mengimani seluruh Al-Quran baik yang muhkam dan mutashabih. Wala nuziru anhu sifatan min sifatihi. Kita tidak menyingkirkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah li syana'atin suni'at karena suatu anggapan itu enggak bagus, enggak cocok, enggak pas. Enggak. Wah, kayaknya enggak pas deh Allah itu disifati dengan sifat wajah, tangan. Enggak bisa. Ya. Dan Walana ta'addal Quran wal hadis. Kita tidak melampaui Quran hadis. Ketika Allah menyebutkan jari. Rasul menyebut Inna quluba inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah. Kita nggak perlu melampaui Quran Sunnah. Ada kukunya nggak? Itu melampaui. Dan antum tidak akan bisa mendapatkan jawaban. Kalau antum pakai logika, masa sih jari nggak nggak ada kuku, itu kan jarimu. Inilah kesesatan musyabbih dan mu'attilah. Ketika membahas hakikat sifat Allah, dipersepsikan persepsi makhluk. Tolong itu awalnya. Makanya di sini ada satu kaidah kullu musyabbihin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyabbihun. Setiap musyabbih pasti mu'attil, setiap mu'attil pasti musyabbih. Bagaimana? Gini. Orang yang musyabbih menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk pasti menafikan mu'attil wajah yang sebenarnya. Yang ditetapkan walah wajah makhluk. Itu. Dan setiap orang yang mu'attil pasti musyabbih. Kenapa? Karena dia menafikan itu kan diawali dengan menyerupakan dulu. Masa sih Allah punya wajah kayak manusia aja? No. Musyabbih dulu. Setelah itu baru mu'attil. Makanya kullu musyabbihin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyabbih. Paham gak nih? Eh, paham gak? Oke. Okay. Contoh Allah punya mata? Punya kepala enggak? No. Jawabannya, la nata'addal Quran wal hadis, kita tidak bisa melompati Quran hadis. Karena kalau antum nanti kembangkan sendiri, masa sih punya mata nggak punya kepala? Kenapa nggak dilanjutkan lagi? Ada nggak rambutmu? <laughs> Rambut, ada nggak rambut? Oh iya ya. Masa sih ada mata, nggak ada kepala, nggak ada rambut. Kalau kepala ada rambut, itu kan dasmu. <laughs> No. <laughs> itu. Allah tidak bisa dipahami dengan persepsi Kholik tidak bisa dipahami dengan persepsi makhluk dan makhluk pun tidak bisa sifatnya dipahami dengan persepsi kholik. Kalau sekarang diserupakan tasbihul khaliq bil makhluk wa tasbihul makhluk bil khaliq hancur tasbihul khaliq bil makhluk menyerupakan khaliq dengan makhluk ini kerjanya siapa di luar Islam Yahudi di dalam Islam ahli filsafat Yahudi kan Allah serupakan capek ya kan kayak manusia aja Allah menciptakan langit dua hari, bumi dua hari, kemudian setelah itu istirahat capek. <laughs> Kayak tukang aja. Aduh, Yahudi. Nah, ahli filsafat juga begitu. Dia persepsikan semua Allah ini gen makhluk. Iya sih, masa sih wajah. Nah, makhluk. Tangan, makhluk. Kaki, makhluk semua. Nah, sekarang tasbihul makhluk bil khalik menyerupakan makhluk dengan khalik di luar Islam dinominasi oleh orang Nasrani sehingga sampai pada tingkatan Isa dituhankan karena dianggap makhluk ini seperti Tuhan minimal makhluk yaitu Tuhan setengah eh makhluk setengah dewa ya Tuhan setengah itu makhluk setengah kholik kholik setengah makhluk itu Makanya ketika mereka dikejar tanya, ketika Yesus makan itu makhluk apa kolik? Ketika tidur, ketika buang hajat, nggak bisa jawab mereka. Makanya Allah menegaskan perumpamaan Isa adalah seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab sama. Adam butuh makan, Isa butuh makan. Bahkan lebih hebat Adam. Adam wujud tanpa bapak, tanpa ibu, lebih hebat daripada Isa. Nah, itu kan harusnya dia dong yang dituhankan kalau alasannya kalau Isa itu bukan anak bapak, siapa lagi bapaknya? Wong lahir tanpa bapak, cocok. Allah lah bapaknya. Nah, ini ada makhluk, nggak ada bapak, nggak ada ibu, Kenapa nggak yang dipertuhankan? Lebih keren, yaitu Adam. Gitu. Oh enggak, dia bisa menghidupkan yang mati. Kalau enggak Tuhan, mana mungkin. Di sana ada nabi yang lebih hebat. Bisa menghidupkan sesuatu yang tidak pernah mati, tidak pernah hidup. Tongkat. Ya. Kalau ular mati dihidupin, enteng <laughs> kan gitu. Ular udah. Ini Tongkat jadi ular hidup coba. Apa nggak lebih hebat ini? Kenapa? Lo nggak mentuhankan Musa aja. Ini lebih keren Nabi Musa. Ini sama dengan orang Syiah. Kenapa yang dikultuskan itu Husain? Tidak Hasan, bahkan tidak lebih lebih hebat lagi siapa Ali? Lah Ali lebih hebat, bapaknya. Apapun alasan orang yang mengkultuskan Husain, nggak ada hujah dalilnya sementara dia tidak mengagungkan Ali bahkan Ali ditempatkan lebih bawahnya cuman alasan mereka itu fanatis satu alasannya Pak Husain pernah kawin dengan perempuan Persia itu aja coba itu ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنهه kita tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Tolong nicamkan. bukan berarti nama Allah tidak memiliki hakikat, tapi Allah sendiri yang tahu hakikatnya. Tuh, bedakan. Karena Jahmiyah mengatakan sifat-sifat Allah itu nggak ada hakikatnya. Itu. Nggak bisa disifati. Sehingga akhirnya dia menafikan. Makanya ketika ditanya, Allah di mana? Allah itu di luar alam juga tidak, di dalam alam juga tidak. Terus bagaimana? Ya di mana-mana. Itu paham nggak asal usulnya di mana-mana? Illa bitasdikir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil Quran kecuali dengan membenarkan ucapan Rasulullah dan menetapkan Al-Quran titik yang disebutkan oleh Al-Quran Suatu penetapan kita tetapkan, suatu penafian kita nafikan. Seperti la ta'khudhu sinatun wala naum. Dan <clears throat> yang disebutkan sunnah <clears throat> sebagai suatu penetapan kita tetapkan, suatu penafian kita nafikan. Lebih daripada itu stop. Tidak bicara. Bicaranya tidak menafikan, tidak mengatakan enggak, juga iya. Makanya tadi ditanya, Allah punya kepala enggak? Stop. Oh, enggak, jangan itu bilang enggak. Karena Allah tidak mengatakan aku enggak punya kepala di Quran. Nah itu loh Pak. Dan Allah, kalau dia, enggak juga salah, enggak juga salah, ini ya juga salah. Kalau iya jatuh kepada tasbih, kalau tidak kita telah melancang terhadap Allah Allah Rasul karena kalau menaf Allah eh, apa namanya menafikan pasti ia sebutkan contoh la ta'khudhu sinatun wala naum itu loh. Itu kedisiplinan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Nah kalau nanti antum bisa kasih logi, kasih antum tambah-tambah sendiri, Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah nggak ngorok, repot nanti. Ya kan? Ya mungkin saja kan. Allah nggak ngorok, tapi karena Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menafikan sifat itu, kita tidak boleh mengatakan iya atau tidak. Makanya kalau ditanya, Allah ngorok nggak? Jangan mengatakan enggak. Jangan juga mengatakan iya. Tuh, contoh aja, ada orang eh, sekuler kurang ajar, ya. sekuler apa ya namanya, sekuler ya kurang ajar pernah nanya, Pak, mungkin nggak Allah itu menciptakan batu sangat besar sekali, saking besarnya nggak bisa mengangkat. Iya, saking besarnya Allah nggak kuat ngangkat. Mungkin nggak? Antum jangan jawab, mungkin dan tidak mungkin. Tapi antum bisa jawab lain yang jauh dari itu, tapi mematikan. Pernah Anak jawab, Mas mungkin nggak antum mengangkat batu besar sekali terus kemudian ente kepruin di kepala ente. Ya udah selesai. Ya nggak mungkin lah Pak, ya udah selesai. <laughs> Ya kan gitu. Itu. Kalau buat antum aja nggak mungkin, kenapa Allah mungkin-mungkinkan? Itu loh. Nah, antum ngurusin sendiri-sendiri nggak cukup ngurusin Allah. Itu namanya intervensi. Ngurusin urusan tetangga, nggak ada haknya aja, nggak kurang adab kok. Itu namanya campur tangan. Apalagi campur tangan urusan Allah. Campur tangan urusan orang lain yang kita nggak dilibatkan dikatakan apa antum? Kurang ajar, kurang adab. Lo ngapain? Umumnya begini. Saya punya motor baru, saya bakar. Kan aneh menurut persepsi antum kan. Ya. Ini kita membahas masalah anehnya. Kalau antum sekarang memahami e, sifat-sifat Allah itu yang tidak bisa kecangkau tak antum kan aneh. Wajiban kita apa menetapkan? Seperti ini. Anak kasih perumpamaan. Anak baru beli motor baru plotnya aja belum jadi anak bakar pak langsung antum nego pak antum kurang ajar banget pakai otak dong ngapain lo ngurusin saya lo campur tangan lo oh, pergi dan <laughs> gitu mau gue bakar kayak mau kasih orang kayak mau gue remekin lo tau urusan apa kan gitu ngomong loh orang manusia aja dicampurin tanpa ada hak itu marah tanpa hak itu dia itu akan gerah. Apalagi antum campur tangan urusan hak Allah. Sama aja juga orang-orang yang oh, masalah takdir yang di luar cangkuan otaknya. Pak, ah, kira-kira saja ini ditakdirkan Allah surga enggak ya? Ya, tanya aja sama Allah kan gitu. Enggak bisa. Berarti antum sedang celontang urusan campur tangan Allah. Ada lebih kacau lagi. Ya kenapa ya Allah itu mentakdirkan hambanya harus lahir di Soviet ya akhirnya kafir. Coba kalau lahir di Tegal. Nah, ini sudah mulai campur tangan masuk kerana hak Allah yang dia tidak izinkan. Ya. Mau kamu diciptakan di Soviet ke, di anta beranta, itu bukan hak antum. Seperti bukan hak antum, antum diciptakan hitam, putih, pesek, tinggi, pendek, termasuk cacat. Emang bisa pesen, bisa protes? Oh, kalau memang begitu, kita hanya beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Dan langkah kita apa? sebelum terjadi kita usaha yang baik-baik jangan sekarang cari yang jelek Aku ah, udah deh kayaknya gue nengka neraka kayaknya loh kenapa begitu kenapa antum gak surga aja gitu loh kayaknya surga deh. Lo kan enak, akhirnya rajin ngaji sholat. Kenapa? Neraka deh kayaknya udah sekalian aja pelacur, rajin, cuti, kenceng, maling, rampok. Karena udah gadung neraka. Lo kenapa antum pilih yang itu? Terus kemudian ketika sudah terjadi, baik kita syukuri, nggak enak kita sabari. Kalau dosa kita istighfari, makanya betul kata orang paling bahagia, kalau nikmat syukur, kalau musibah sabar, kalau dosa istighfar. Jangan dibalik-balik juga, ya. Musibah istighfar. Maksiat innalillahi. nggak nggak kena <laughs> gitu loh. Eh, maksiat ya astagfirullah. Gitu loh. Ini insya Allah seperti itu. Oke, kita lanjut. Qala imam ada yang belum saya tuntaskan? Cukup ya. Cukup ya. Qala imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al syafii radhiyallahu anhu. Ini seorang mujaddid kedua yang dikatakan oleh kebanyakan ulama mujaddid pertama adalah Umar bin Abdul Aziz di mana memang beliau pas penghujung 100 pertama Hijriah. 100 tahun yang kedua adalah Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Ya. Qala qala al-Imam <clears throat> Abu Abdullah <clears throat> Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i radhiyallahu an amantu billah saya beriman kepada Allah dalam masalah asma sifat. Wa bima ja'anillah dan apa saja yang datang dari Allah. Wa ala muradillah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah mengendaki makna istiwa. Sudah antum jangan cari istaula. Allah mengendaki zilu tetapkan. Jangan cari-cari yang lain. Itu maknanya amantu billah wa bima ja'anillah wa ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan dengan apa saja yang datang dari Allah dan dengan cara apa saja yang dikendaki, dipahami, diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan mata, mata sudah untuk mengungkapkan sifat mata. Enggak lain. Wajah dan seterusnya. Wa amantu bi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah wa ala muradi Rasulillah dan sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah. Titik. Insyaallah kita lanjut di kesempatan lain. Bismillah. Berapa jam ini? Satu jam ya? Hah? Ya. Yeah. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan murjiah itu uh, kita disangka sebagai murjiah. Nah, bagaimana cara uh, mengcounter uh, pernyataan mereka? Yang kedua, saat yang anda ingin tanyakan, uh, <clears throat> bahwasannya di Indonesia ini juga termasuk besar ya, termasuk di lingkungan saya banyak itu Ikhwanul Muslimin. Nah, uh, mereka lebih ke arah mana? Mereka menyatakan juga ahlus sunnah Gitu. gitu berarti tetapi uh, misalnya uh, sudah banyak juga kayak misalnya al-maksurat yang disusun oleh Hasan al-Banna uh, ah, tokoh mereka itu sudah banyak di masjid-masjid dan bahkan dihafalkan di sekolah-sekolah Islam gitu di seluruh Depok nah ini ikhwan muslim itu maksudnya ke mana Sir? Taip. Taip. Yang pertama tentang membantah syubhat kita itu dituduh murjiah. Saya menulis buku yang judulnya Membedah Akar Fitnah Wahabi. Saya bantah tuntas di situ dan bukan hanya itu aja. Karena kita dituduh juga Wahabi, saya bantah. Duduk permasalahan fitnah Wahabi. Kita juga dituduh salafi jihadi ada istilah salafi jihadi fitnah salafi jihadi yang akhirnya melahirkan Al-Qaeda melahirkan ekstremisme yang klaim juga ISIS kita juga jelaskan nah juga saya jelaskan tuduhan salafi murjiah Yang ini dituduhkan kepada Syekh Albani dan murid-muridnya awal muasanya. Dan yang terakhir saya juga dudukkan fitnah salafi tradisional karena orang-orang tradisional itu juga mengklaim salafiyah. Makanya pondok mereka namanya pondok salafiyah. Dan itu ada kurang lebih 12 ajaran mereka yang saya dudukkan saya bantah secara ilmiah yang diklaim sebagai ajaran aswaja asli wajangan Jawa itu aswaja nah uh, sekarang fokus ke murjiah murjiah itu dari kalimat irja alias amal itu tidak utuh eh, iman itu tidak butuh amal seakan-akan amal itu disingkirkan di arja irja dikeluarkan dari iman al-irja atau murjiah ber, ber, berasal juga dari kalimat roja karena lebih mementingkan nas-nas roja daripada nas-nas khauf ancaman Makanya betul kata Imam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah, siapa yang beribadah dengan mahabbah, maka dia akan menjadi zindik. Siapa yang ibadah dengan rojak, dia akan menjadi murjiah. Siapa yang ibadah dengan khauf, dia akan menjadi khawarij. Maka siapa yang ibadah dengan mahabbah, rojak, khauf dengan seimbang, maka dia adalah mu'min kamilul iman. Nah, Murji'ah berarti iman sempurna tanpa amal. Bahkan yang ekstrim mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah. Jadi siapapun yang sudah kenal Allah mukmin, makanya iblis itu mukmin karena kenal Allah, bahkan lebih kenal daripada antum karena dialog langsung. Eh, iya enggak? Iblis Dialog langsung. Baik. Nah dari sinilah muncul amal itu termasuk sempurna iman atas syarat iman. Syarat sempurnanya atau syarat sahnya. Nah itu di sini pelan-pelan ya biar antum agak sedikit runut. Apakah amal kalau memang bagian daripada iman? Ahli sunnah memutuskan al-imanu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini final, enggak bisa diutak-atik. Al-iman qaulun, qaul itu ada tiga. Qaulul lisan, la ilaha illallah. Qaulul qalbi, Okay. Eh, qaul itu ada dua ya, qaulul lisan, qaulul qalbi. Okay. Qaulul lisan mengucapkan la ilaha illallah. Wa qaulul qalbi yang artinya adalah tasdik. Jadi ketika antum membenarkan di dalam hati yakinnya itu seakan-akan hati antum mengikrarkan. Makanya namanya qaulul qalbi. Dan kemudian amal itu ada tiga. Amal lisan, zikir, baca Quran, itu kan amal. Dan juga ada amalul qalbi, khasyah, tobat, tawakal. Itu kan amalan-amalan hati. Dan yang ketiga amalul jawari, ruku, sujud, tawaf, sa'i. Oke. Berarti unsur iman itu ada lima. Ucapan lisan, ucapan hati, amalan lisan, amalan hati, amalan perbuatan, gerak tubuh. Nah, Apakah ini syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Nah ini, ini sudah mulai stressing. Ini yang menyebabkan akhirnya nanti ada muncul tuduhan murjiah. Nah, di mana akhirnya Syekh Albani Padahal kalau kita membaca buku-bukunya, nggak usah jauh-jauh. Antum baca catatan Syekh Abdul eh, Syekh Muhammad ibn Nasruddin Al Albani terhadap akidah Tahawiyah. Cukup sekali orang itu untuk sadar bahwa Syekh Albani adalah ahli sunnah bukan murjiah. Cukup itu satu aja. Apalagi antum membaca silsilah hadis as dan penjelasannya. Apalagi antum membaca kitab-kitab yang lainnya. Apalagi asy Ya, saat ini apa namanya? kaset-kasetnya. Beliau di situ dengan tegas iman itu apa? termasuk amal. Amal bagian daripada iman. Nah, cuma di sini stressingnya kaum takfiri yang mengulirkan karena Syekh Albani mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang sifatnya kufur dohir itu tidak mengeluarkan orang dari iman. Tuh termasuk hukum kepada selain Allah. Tuh. Jadi Syekh Albani hanya menetapkan kufur yang mengeluarkan dari Islam itu kufur i'tiqad bukan kufur amali. Tuh. Tapi itu fitnah. Karena kufur itu ada dua, kufur amali sama kufur i'tiqad. Jadi Kufur amali tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur etikot mengeluarkan dari Islam. Padahal hadirin salian itu tidak benar secara mutlak, tidak salah juga secara mutlak. Memang benar, kufur amali tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi yang dimaksudkan yang mana? Contoh sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun apakah ini kufur amali mengeluarkan dari Islam tidak Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah maka dia kufur syirik amali. Keluar dari Islam enggak? Enggak. Sepakat para ulama kufur asghar syirik asghar. Ternyata mereka memfitnah Syekh Muhammad dan muridnya. Katanya mereka mengatakan termasuk membuang musab kecomberang. Dan termasuk juga sujud kepada berhala adalah kufur yang tidak mengamali yang tidak mengeluarkan dari Islam. Murji'ah dong gitu. Karena memang kufur amali. Iya enggak? Jadi sisi amaliyah, orang lempar mushaf kecomberan, amal nggak? Nginjek-nginjek mushaf, amal nggak? Amaliyah. Tapi apakah betul Syekh Muhammad Ibn Nasir, Nasiruddin Al-Albani mengatakan ini tidak kufur? Bohong. Tidak mengeluarkan dari Islam? Bohong tapi mereka tidak tahu curus ilmunya yang dimiliki oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dan muridnya. Meski nginjek-nginjek mushaf dan ngelimpar mushaf ke comberan sujud ke berhala ini adalah kufur nampak amali tapi sebetulnya adalah kufur etikodi karena nggak mungkin orang itu punya keyakinan Islam rela nginjek-nginjek mushaf meluang mushaf ke comberan sujud ke berhala artinya ini termasuk kufur etikodi meski secara dohir amali jadi nggak benar Syekh Albani mengatakan menginjak-injak mushaf, menguang mushaf kecomberan dan termasuk juga sujud keberhala berhala itu enggak kufur mengeluarkan es dari Islam. Sehingga diduduh murjiah. Nah, tinggal tersisa berhukum dengan hukum selain Allah. Syekh Albani mengatakan berhukum dengan hukum selain Allah kufrun duna kufrin itu bukan statement awal mereka. Ulama-ulama dulu dalam eh, dari kalangan sahabat macam Abdullah ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Tawus mengatakan tunun kufrun duna kufrin. Dan ini pun dipilah oleh Syekh Nasruddin Albani. Berhukum dengan hukum selain Allah itu ada dua. Berhukum maknanya maksiat tidak berhukum dengan hukum Allah maknanya maksiat. Tidak berhukum dengan hukum Allah maknanya membabat syariat. Menghilangkan ya jelas kufur. Tapi kalau orang tidak berhukum dengan hukum eh, Allah umpamanya dia tidak eh, apa namanya? Dia tidak eh, yang contoh eh dia tidak menghindari dari minum khamr dia tidak menghindar judi. Ya, ada lagi. Ini semuanya maksiat. Dosa besar, iman dosa kecil. Alias meninggalkan hukum Allah itu kadarnya tidak serta-merta kufur begitu aja ditembak intim loh. Kita tanya yang ditinggalkan yang mana dulu? Kalau serta-merta meninggalkan hukum Allah kafir, ini bermasalah. Bahkan ada kufrun mukhrij anil millah, ada yang kufrun duna kufrin. Nah di sini juga difitnah Syekh Nasruddin sama muridnya. Dikebyah uyah semua yang kecut itu pasti condong. Padahal keringatnya juga kecut. Semua yang asin itu garam, padahal opel ya asin. Apa itu? semua berhukum dengan hukum selain Allah katanya tidak mengeluarkan dari Islam itu kata Nasruddin Al-Albani bohong Nah untuk lebih detailnya antum baca kitab itu ya membedah akar fitnah Wahabi yang kedua Ikhwanul Muslimin di Indonesia memang merunyak dan sudah berganti-ganti baju dan saya nggak usah sebutkan bajunya karena di pasaran banyak. Uh, saya ingin menjelaskan cara beli baju aja. Hadirin sekalian, kalau kita bertanya, mereka itu berakidah di persimpangan jalan. Nggak jelas. Makanya kalau antum melihat orang yang paling tidak jelas kalau ngasih kajian tentang akidah, ya mereka paling nggak jelas. Mau ke Asy'ariyah juga enggak, mau Maturidiyah juga enggak, salaf juga enggak. Makanya di persimpangan jalan. La haula la ilaha ula wa la ilaha ula. Yang penting prinsip kita sepakat saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan saling toleran di dalam hal yang kita perselisihkan. Itu aja prinsip. ta'awanu fi ma tafaqna ali wa na'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna ali. Sepakat tolong menolong dalam yang kita sepakati dan kita saling toleran dalam hal yang tidak kita sepakati. Sehingga sepakat untuk beda Gimana enaknya? Beda untuk sepakat. Ya beda kita. Untuk sepakat yang tadi cocok. Yang cocok-cocok kita rangkulan lah. Yang nggak cocok udah. Inilah sehingga melahirkan prinsip muyuah yaitu apa? kekanak kanakan dalam beragama yang disebutkan dalam bahasa hadis iyyakum watalawun waspadalah kamu di dalam berwarna-warni agama talawun sekali tampil kayak Asharia, sesekali tampil kayak maturidia bahkan sekali tampil kayak Salafia. Yang penting semua dirangkul. Ya, prinsip dia adalah prinsip petinju. Ada saatnya untuk mungkul, ada saatnya untuk ngerangkul. Dan tolong camkan, ngerangkul berarti tidak bertem, bukan berarti berteman. Dan jotos bukan berarti musuhan. Namanya tinju. Dan itu ciri mereka yang hidup di tengah hisbiyah. Rangkul jotos, rangkul jotos. Dan ketika merangkul, antum jangan terkecoh. Bahwa dia sedang berteman. Dan klop sama antum. Dan ketika dia itu mukul bukan berarti musuhan. Karena suatu ketika antum akan dibutuhkan lagi. Yaitu kapan mendekat, kapan menjauh, seperti petinju, nggak kurang nggak lebih. Karena hidup ini seperti di ring petinju. Iya. Paham nggak yang gue omong? Ya udah, kalau paham ya nggak udah, nggak usah dilanjuti. Ana dengar cerita dari teman pesantren di Ponorogo yang dia pernah mondok di sana. Katanya itu salafi, tapi ada pimpinannya yang menyukai sesama jenis. Nah, ini maksiat. Pola pesantrennya memisahkan laki-laki dan perempuan terlalu lama. Maksudnya, perempuan terlalu lama maksudnya. Bagaimana? Maksud terlalu jauh apa apa? Terlalu lama? Maksudnya apa ini? Hah? Hah? Terlalu lama apa? Oh maksudnya itu Ya memang dimanapun dia nggak ketemu kan itu Laki-laki perempuan-perempuan Itu Oke.